Nah, kelas berapa? Jelas. Mana kelas 4? Al-Faslur Rabi' Qum Qum ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru lahir. Ayah beliau ada di mana? Hah? Hah? Tak tahu. Mana teman yang lain? Qum. Habis kelai. Kenapa itu? Hah? Masih kecil sudah jenggotan. Nah, Rasulullah di mana? Ketika beliau lahir, ayahnya di mana? Tinggal di mana? Hmm? Hah? Di mana? Siapa yang ketawa ini? temannya Pak Sempat Hum ah ketika Rasulullah lahir ayahnya di mana hmm? Mas Muka Isa ah ayahnya di mana ya Isa ah sudah meninggal Ahsan tabarakallahu fiik. Nah, fadhal ijlis. Ijlisa. Kalau nanti di akhirat orang tua Rasulullah masuk kemana? Eh? Masuk neraka? Yakin? Kenapa masuk neraka? Siapa yang mengatakan itu masuk neraka? Hah? Siapa yang bilang orang tuanya Rasulullah masuk neraka? Ustadz, bukan Ustadz yang bilang. Hah? Ustadz yang bilang. <laughs> Ah, Mas Muka. Abdullah. Nah, yang mengatakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya siapa yang mengatakan orang tua Rasulullah itu masuk neraka? Jawabannya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. تفضل معاشر الاخوه rahimakumullah kita lanjutkan kembali kajian dari kitab As-Sirah Al-Fusul min Siratir Rasul di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan pula bahwa ada masa lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah dalam keadaan yatim tidak memiliki ayah dan kebiasaan anak-anak bangsa Arab pada masa itu apabila di antara mereka ada yang lahir maka biasanya dicarikan ibu susuan termasuk di antara mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memiliki ibu susuan. Dan yang masyhur yang disebutkan dalam sejarah ibu susuan beliau adalah Halimah As-Sa'diyah. Demikian pula Thuwaibah Maulah Abu Lahab maka di sini kita akan menyebutkan kisah dan sangat penting kita menyebutkan kisah ini yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban rahimahullahu taala At-Tabarani dalam kitabnya Al-Kabir, Al-Baihaqi dalam Dalail Nubuwah dan yang lainnya. Dalam riwayat tersebut disebutkan tentang kisah masa kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa penyusuannya dari ibunda susuannya itu Halimah Sa'diyah. Para ulama meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhuma qala beliau berkata Lama wulida Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qadimat Halimah bintul Harith fi niswatin min Bani Sa'ad ibni Bakr yaltamisuna ar-rudha'a bi Makkah tatkala Rasulullah SAW wasallam lahir datanglah Halimah bintul Harith As-Sa'diyah beliau salah seorang wanita yang berasal dari Banu Sa'ad bin Bakr makanya dinisbahkan As-Sa'diyah Berkumpullah para wanita ini, mereka datang ke Makkah untuk mencari anak-anak yang memungkinkan bagi mereka untuk mereka susui. Tentunya dengan upah. Tentu dengan ubah ini adalah merupakan salah satu mata pencaharian kaum wanita pada masa itu. Apabila mereka memiliki air susu disebabkan karena mereka melahirkan seorang anak, mereka memanfaatkan air susu mereka untuk mencari anak-anak bangsa Arab yang memungkinkan untuk mereka jadikan sebagai anak susuan. Maka termasuk di antara mereka adalah Halimatus Sa'diyah bersama dengan wanita-wanita yang berasal dari kabilah Banu Sa'ad Bakar ini. Qalat Halimah tu lalu berkata Halimah dia menjelaskan kisah perjalanannya menuju Makkah. Fa kharajtu fi awailin niswa ala atanin li qamra. Aku pun keluar bersama dengan wanita-wanita yang pertama kali keluar meninggalkan kampungnya dengan mengendarai seekor unta, eh, seekor himar, atan, keledai betina milikku. Kamra yang warnanya kamra, kamra itu berwarna putih, ya e, mengarah kepada hijau. Wa zauji Al-Harith bin Abdul Uzza dan pada waktu itu aku bersama dengan suamiku Al-Harith bin Abdul Uzza ahadu bani Sa'ad bin Bakr, Salah seorang yang juga berasal dari kabilah yang sama. Dari kabilah Banu Sa'ad bin Bakr, thumma ahadu bani Nazirah. dan juga berasal dari kabilah Banu Nazirah. Qad admat atanuna disebabkan karena perjalanan yang jauh sampai keledai kami itu sudah mengeluarkan darah ya disebabkan karena ya ketahui kondisi pada waktu itu padang pasir bebatuan ya perjalanan menuju Makkah itu penuh dengan bebatuan sehingga keledai yang dikendarai oleh Halimah Sadiyah bersama dengan suaminya terluka wa ma'i birraqbi syarif wallahi ma tabiddu biqatrati laban dan bersamaku bersama dengan rombongan yang lainnya Naam syarif yani mengalir darinya air yani menyerupai keringat dari kendaraan tersebut Wallahi ma tabidu qatrati laban Demi Allah tidak ada satupun yang keluar ya setetes pun air susu dari keledai tersebutnya ini disebabkan karena keringnya ya panas yang terik sementara tidak ada uh, air pada masa itu sehingga kendaraannya itu dalam keadaan sulit untuk menemukan air sehingga kendaraannya pun dalam keadaan kering tidak memiliki air susu Sementara mereka sudah dipenuhi dengan keringat. Fi sanatin syahba. Dan pada masa itu memang merupakan masa-masa paceklik. Kekeringan. Qad ja'an nasu hatta khalasa ilaihimul jahad. Di mana manusia kondisi mereka mayoritas mereka dalam keadaan kelaparan sehingga mereka benar-benar kesulitan lapar wa ma'i ibnun li dan pada waktu itu aku bersama anakku yang masih kecil. Oleh karena itu Halimatus Sa'diyah punya air susu disebabkan karena dia memiliki anak kecil. Wallahi ma yanamu lailuna. Demi Allah, di malam hari kami tidak tidur. Apa yang menyebabkan kelaparan, kehausan? wama ajidu fi yadi syai'an u'alliluhu bihi dalam keadaan aku tidak mendapati sesuatu apapun untuk ya menghilangkan perasaan lapar tersebut illa anna narjul ghaith kami hanya berharap agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kami hujan itu saya yang mereka harapkan agar diturunkan kepada mereka hujan Wa kanat dan kami memiliki beberapa ekor kambing fanahnu narjuha sehingga kami sangat mengharapkan turunnya air hujan itu. Agar kemudian hewan-hewan yang mereka kehausan dapat mengambil manfaat dari turunnya air hujan. Falamma qadimna Makkah, maka tatkala kami telah tiba di kota Makkah, فما بقي منا أحد إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهته ketika kami tiba di Mekah sebagaimana biasanya bangsa Arab yang mereka memiliki anak kecil mereka pun tatkala melihat wanita-wanita yang datang dari kampung Banu Sa'ad ini mereka menawarkan anak-anak mereka nah termasuk di antara yang menawarkan anaknya adalah ibunya Aminah ibunya Rasulullah Aminah bintu Wahid Ketika dia melihat ada kumpulan para wanita yang akan mencari anak susuan, maka dia pun menawarkan. Nah, setiap wanita yang ditawarkan, mereka semua membencinya. Tidak ada yang ingin mengambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka melihat, oh, ini anak yatim, mau ngasih apa dia? Nah, beda kalau mereka mendapatkan seorang anak, anak bangsawan, kaya raya, tentu mereka akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Ya. Tentu mereka akan mendapatkan harta yang melimpah. Lah ini yang ditawarkan seorang anak yatim. Ayahnya sudah tidak ada. Ibunya tidak bekerja. Apa yang akan dia dapatkan? Sehingga setiap kali Rasulullah SAW ditawarkan kepada wanita tersebut, semuanya menolak. Tidak ada yang mau menerimanya. Fakulna innahu yatim. Kami mengatakan anak ini yatim. Wa inna ma yukrimu dhi'ra wa yuhsinu ilaiha alwalid. Biasanya yang memuliakan wanita yang menyusui anaknya tersebut dan yang berbuat baik kepadanya adalah ayahnya, orang tuanya. Nah, ini sudah tidak punya orang tua. Fakulna maka kami pun mengatakan ma'asa antasna abina bina ummuhu aw ammuhu aw jadduh kami pun mengatakan, yakni di antara sama para wanita itu, mereka mengatakan, apa yang akan dilakukan oleh ibunya atau pamannya atau kakeknya terhadap kami? Apa yang akan mereka berikan? Jadi mereka menganggap bahwa memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyusui Nabi alaihi wasallam tidak mendatangkan hasil. Tidak memberi kemaslahatan dalam kehidupan mereka. Penghasilan terlalu sedikit. Nah, inilah yang menyebabkan para wanita itu semuanya menolak setiap ditawarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. sawahibi akhadha radhi'an. Akhirnya para wanita ini pun mencari anak-anak bangsa Arab yang lain yang mungkin untuk mereka susui. Semuanya sudah mendapatkan anak yang mereka susui. Falamma lam ajid ghairahu. Kecuali satu yang belum dapat. Halimah Sa'diyah ini. Yang lain teman-temannya sudah pada ketemu semua apa yang mereka cari. Halimatus Sa'diyah tidak mendapatkan siapapun. Sehingga Halimatus Sa'diyah tidak punya pilihan lain yang lain kecuali dia harus kembali kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Ya daripada enggak ada sama sekali, ya mungkin kalau dapat penghasilan ya sedikit enggak mengapalah. Nah, jadi memang dijadikan sebagai pilihan paling terakhir Rasulullah alaihissalam. Kalau mereka mampu mendapatkan yang lainnya, mereka berusaha mendapatkan yang lain. Karena ini tidak punya orang tua. Tidak memiliki ayah. Akhirnya kata Halimah, raja'tu ilahi. Aku pun kembali kepadanya. Wa akhadtuhu. Dan aku pun mengambilnya. Wallahi ma akhadtuhu. Illa anni lam ajid ghairahu. Demi Allah, aku tidak mengambil Rasulullah alaihissalam melainkan karena aku tidak menemukan yang lainnya sudah ya tidak ada rotan akad pun jadi ya istilahnya seperti itu karena sudah tidak menemukan siapapun yang bisa disusui anaknya maka ya sudah dia mengambil anak yatim fakultu li sahibi maka aku pun mengatakan kepada sahibi maksudnya suaminya aku mengatakan pada suamiku wallahi la akhudanna hadzal yatim min bani abdul muttalib demi Allah saya akan mengambil anak yatim ini dari Banu Abdul Muttalib. Fa'asallahu ayyam fa'ana bihi. Semoga Allah memberi manfaat kepada kami dengan keberadaan anak ini. Wala arju min baini sawahibi wala akhudhu syai'an. Daripada aku tidak tidak kembali bertemu dengan teman-temanku yang lain dalam keadaan aku tidak mendapatkan satupun. Ya sudah, aku mengambil ini saja, anak yatim. Faqala apa jawab suaminya? Qad asabti. Sudah kamu benar. Sikap kamu ini benar. Sudah ambil saya anak yatim itu. Qalat fa akhadtuhu. Maka Halimah pun mengatakan, aku pun mengambilnya. Fa ataitu bihi rahla. Lalu aku pun membawanya dalam perjalanan. Wa wallahi ma huwa illa an ataitu bihi rahla fa amsaitu aqbala thadyaya bil laban. Demi Allah, baru saja aku membawanya dalam perjalanan siap untuk berangkat pulang tiba-tiba kedua payudaraku berisi penuh dengan air susu subhanallah baru saja diambil sudah berisi padahal mereka kekurangan air minum mereka kesulitan mendapatkan air minum akan tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah menjadikan keluarga Banu Sa'ad bin Bakar dari Halimatus Sa'diyah dan suaminya dapatkan berkah meskipun dalam kehidupan dunia. Ketika dia memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta arwaituhu wa alwaitu akhahu sampai aku pun membuat Nabi alaihi salatu wasallam ini kenyang, puas dan aku pun membuat saudaranya yaitu saudara susuannya menjadi puas kenyang dengan air susu ibunya. Subhanallah. Wa qama abuhu ila syarifina tilka yalmasuha fa idza hiya hafil. Lalu kemudian ayahnya yakni suami Halimatu Sa'diyah dia mendatangi kendaraannya. Keledainya yang tadinya berdarah. Ketika dia menyentuhnya ternyata uh, keledai betina yang dimiliki oleh Halimatus Sa'diyah ini tiba-tiba berisi air susu yang banyak sekali. Ya. Di bagian payudaranya. Faidah hafil. Fahalabaha. Maka suaminya pun dengan gembira, dia pun memeras air susu dari keledai betina ini. Fa'arwani warawi. Dan akhirnya dia pun membuat, uh, eh, memberikan minuman kepadaku dari susu keledai bukan kedelai ya. Susu keledai. Ya. Kalau kedelai ada air tahu Ini susu keledai. Saya belum pernah coba ini gimana rasanya susu keledai. Aku pun meminumnya dan suamiku pun minum sampai puas. Subhanallah. Ya. Faqala maka suami pun pun mengatakan ya Halimah wahai Halimah ta'lamin wallah laqad asabna nasamatan mubarakah wahai Halimah engkau mengetahui demi Allah sungguh kami telah mendapatkan dari keturunan yang penuh berkah nah maka mereka pun merasa bahwa apa yang mereka dapatkan ini semuanya merupakan berkah dari anak yang mereka ambil seorang anak yatim Walaqad a'tallahu alaihi ma lam natamanna. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan padanya sesuatu yang kami tidak menyangka sama sekali. Qalat maka kata Halimatus Sa'diyah fabidna bi khairi laila shiba'an maka di malam hari itu pun kami tidur beristirahat dengan sebaik malam dalam keadaan kami pun puas kenyang wa kunna la nanamu lailana ma'asabina padahal malam sebelumnya kami tidak bisa tidur bersama dengan anak kecil kami karena nggak ada makanan tidak ada minuman Ketika mereka bersama Rasulullah alaihissalam, mereka pun semuanya dalam keadaan puas. Nah, Rasulullah dan saudaranya minum air susu ibunya, sementara ibu dan ayahnya, air susuannya, minum dari air susu keledai. Thumma ughtadaina raji'in ila biladina ana wa Lalu kemudian di pagi hari kami pun kembali ke kampung kami. Aku bersama dengan teman-teman wanitaku itu tu atanil qamra, maka aku pun naik di atas kendaraan keledai betinaku yang berwarna qamra itu, putih ke hijau-hijauan. Fahamal ma'i, maka aku pun membawa bayi tersebut yakni Rasulullah alaihi wasallam aku membawanya bersamaku. Fawalladhi nafsu Halima biyadihi laqata'atir raqb hatta inna niswata la yaqulna أمسكي علينا أهذه أتانك التي خرجت عليها خرجت عليها kata Halimah demi Allah yang jiwa Halimah berada di tangannya kendaraan yang dimiliki oleh Halimah ini yaitu keledai tersebut ya berlalu dengan cepatnya sampai mengalahkan langkah-langkah dari kendaraan para wanita yang lainnya ya berjalan dengan cepat subhanallah Sampai-sampai para wanita yang mengatakan, eh tahan, tahan. Jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. ini sampai tertinggal kendaraan yang lain. Apakah ini adalah keledai bertinamu yang sebelumnya engkau keluar bersama kami? Fakultu na'am. Aku mengatakan, iya, ini adalah keledai yang sebelumnya kita berangkat bersama. Fakalu maka mereka mengatakan, inna hakanat admat hina akbalna. Fama sya'nuha. Bukankah sebelumnya dia berdarah, terluka? Kok bisa jalan dengan cepat seperti itu? Ya. Ada apa dengan kendaraan ini? Qalat fakultu wallah hamalat alaiha gulaman mubaraka. Kata Halimah, demi Allah, sungguh keledai ini membawa seorang anak yang penuh berkah. Qalat fakharajna. Maka berkata Halimah, maka kami pun keluar Fama zala fi kulli yaumin khaira. Setiap hari kami tinggal di kampung kami, setiap hari kami pun semakin bertambah kebaikan dan kebaikan. Hatta qadimna wal bilad zina. Sampai kami tiba di kampung kami dalam keadaan di negeri tersebut, yakni di kampung mereka masih dalam suasana paceklik, kekeringan. Kering kerontang, tidak ada minuman, tidak ada hujan yang turun pada masa itu. Walaqad kana ru'atuna yusarrihuna thumma yurihun. Dan adalah para pengembala-pengembala di kampung kami. Mereka mengeluarkan, melepaskan kambing-kambing mereka. Kemudian di sore hari mereka uh, mengumpulkannya kembali. Fataruhu agnamu bani sa'din ji'an wa taruhu ghanami shiba'a. Ketika dikembalikan kambing-kambing tersebut, maka kambing-kambing dari kabilah Banu Sa'ad semuanya kembali masih dalam keadaan lapar. Tidak ada minuman, tidak ada makanan. Sementara kambing-kambingku kata Halimah semuanya kembali dalam keadaan kenyang, bitana, perutnya telah penuh terisi. Haflan bahkan penuh dengan air susu. Subhanallah. Fanahtalibu wa nashrab sampai kami pun meminum dari air susunya dan kami puas dengan itu. Fayaquluna maka berkatalah orang-orang ada di kampung, di kampungnya ini dari kabilah Banu Sa'ad, masya'nu ghanamil Harith bin Abdul Uzza wa ghanam Halimah taruhu shiba'an hafla." Ada apa ini? Apa yang terjadi pada kambing-kambing miliknya Al-Harith bin Abdul Uzza dan kambing-kambing milik Halimah? Kok mereka kembali dalam keadaan semuanya kenyang dan penuh berisi dengan air susu? Wa taruhu ghanamukum ja'a. Sementara kambing-kambing kalian kembali di sore hari tetap dalam keadaan kelaparan. Apa yang menyebabkan? Subhanallah. Sehingga mereka menyangka bahwa ini ada trik tertentu ini, kambing-kambing miliknya Halimah Sa'diyah. Ada mungkin dibawa kemana, mungkin ada lembah tertentu, mungkin ada air yang tidak diketahui oleh para pengembala yang lain, mungkin. Akhirnya apa kata mereka? Wailakum. Rugi kalian. Israhu haitsu tasrahu Tusrahu ghanamu ru'aihim. Sekarang kalian melepaskan kambing-kambing kalian. Kemana kambing-kambing mereka itu dilepaskan. Jadi ikuti. Di mana kambingnya Halimah dilepaskan. Kalian ikut melepaskan kambing kalian di di tempat tersebut. Mereka menyangka dengan itu mereka akan berhasil mencari sumber air minum yang menjadi tempat kambing-kambingnya Halimah Sa'diyah. Fayusarrihuna ma'ahum. Akhirnya mereka melepaskan kambing-kambing mereka bersama dengan kambing-kambing milik Halimah Sa'diyah fama taruhu illa ji'an ketika kembali masih saja kambing-kambing milik kabilah Banu Sa'ad kembali masih dalam keadaan lapar seperti semula wa tarji'u ghadabi kama kanat sementara kambing-kambingku kembali dalam keadaan kenyang penuh perutnya penuh berisi makanan demikian pula penuh berisi air susu subhanallah dan itu ya ke setiap harian yang dialami oleh keluarga Halimatus Sa'diyah berkah dengan kebersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di tengah-tengah mereka. Subhanallah. Tentu ini semua merupakan tanda-tanda. Oleh karena itu Al-Baihaqi rahimahullah taala menyebutkan riwayat ini dalam Dalailun Nubuwah untuk menjelaskan bahwa sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sedemikian banyak yang nampak dari tanda-tanda kenabian Rasulullah Alaihi Wasallam. Nah, lalu Halimah melanjutkan ceritanya. Qalat dia mengatakan wa kana shababan syababan ma yushbihu ahadun minal ghilman. Akhirnya kemudian beranjak menjadi seorang anak muda ya bertambah usia yang bertambah usianya di mana Rasulullah SAW menjadi seorang muda yang tidak menyerupai anak-anak yang lainnya. Yashibbu fil yaumi syabab al ghulam fi syahr. Di mana Rasulullah SAW beliau dalam satu hari perkembangan pertumbuhan dari tubuh beliau itu sama dengan pertumbuhan seorang anak dalam sebulan. Beliau sehari sudah seperti sebulan dibandingkan pertumbuhan anak yang lainnya. Wa yashibbu fi syahri syabab sana dan beliau tumbuh dalam sebulan seperti pertumbuhan anak dalam setahun. Falamma istakmala sanatain tatkala beliau telah berusia dua tahun sempurna aqdamnahu Makkah kami pun membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikembalikan ke Makkah. Ini yani karena sudah dua tahun dan dua tahun adalah merupakan masa-masa akan disapihnya anak tersebut karena selesai masa penyusuan. Maka kami pun membawa Rasulullah SAW, ana wa abuhu, aku dan ayahnya. Yani Al-Harith. Fakulna lalu kami pun mengatakan, Wallahi la nufariqu abadan wa nahnu nastati' Demi Allah kami tidak akan berpisah dengannya selamanya. Selama kami mampu. Jadi mereka ingin mendatangi ibunya Rasulullah SAW untuk melobi agar kemudian memungkinkan untuk tinggal bersamanya lebih lama lagi, jangan hanya dua tahun. Ya, meskipun masa kontraknya hanya dua tahun, tapi mereka ingin menambah karena apa yang mereka saksikan. Falamma ataina ummahu tatkala kami mendatangi ibunya qulna kami pun mengatakan ayzir Wallahi ma ra'ayna sabiyan qattu a'zama barakatan minhu. Demi Allah kami tidak pernah melihat ada seorang anak yang lebih banyak berkahnya dari anak ini. Wa innana natakhawwafu alaihi waba'a Makkah wa asqamaha. Dan sesungguhnya kami mengkhawatirkan jangan sampai anak ini terkena wabah penyakit di kota Mekah. Jadi mereka cari alasan. Jangan sampai kalau tinggal di Mekah nanti banyak penyakit di sini. Nah, banyak musibah. Ya. Fada'i, maka biarkanlah anak ini bersama kami. Narji'u hatta tabra'i min da'ik. Ya, kami bawa kembali sampai kamu sembuh dari penyakitmu. Mungkin pada waktu itu ibunya Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, kondisi kota Makkah. Nah, gimana kalau kami bawa kembali? Falam nazal biha hatta adinat. Dan terus kami berusaha membujuk ibunya sampai Aminah kembali mengizinkan untuk dibawa kembali ke Banu Sa'ad. Faraja'na bihi maka kami pun tinggal bersamanya. Fa'aqamna ashura thalathatan au arba'ah. Maka kami pun tinggal beberapa bulan. Apakah tiga atau empat bulan setelah datangnya mereka ke kota Makkah. Inginnya lebih lama lagi. Nah setelah berlalu selama tiga atau sampai empat bulan itulah terjadilah satu kejadian فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بهم له Ketika Rasulullah SAW sedang bermain-main di belakang rumahnya, dia bersama dengan saudara susuannya, bermain-main bersama dengan hewan-hewan ternaknya, id ata akhuhu yashtad, tiba-tiba saudara susuannya datang berlari dalam keadaan pucat, dalam keadaan ketakutan, wa ana wa abuhu fil budn sementara aku bersama dengan ayahnya berada bersama dengan uh, unta-unta yakni mungkin sedang membalakan unta maka anaknya yang tiba-tiba lari mendatangi kedua orang tuanya faqala lalu dia mengatakan inna akhil qurasyi atahu rajulani alaihima thiyabun bid fa akhadahu wattaja'ahu fashaqqa batnah dia mengatakan sesungguhnya saudaraku dari Quraisy itu, yakni Muhammad alaihi salam dia didatangi oleh dua orang laki-laki yang memakai pakaian berwarna putih, lalu mengambilnya, lalu menidurkannya dan membelah perutnya. Membelah perutnya. Ini kaget ini berita terbelah perut. Ya. Yang difahami adalah pembunuhan. Nah, sehingga anak ini ketika dia mendatangi orang tuanya mengabarkan hal ini maka kagetlah kedua orang tuanya. Nah, fakharajtu ana wa abuhu yashtad maka aku pun keluar aku bersama dengan suamiku, yakni ayahnya dalam keadaan ketakutan pula untuk menjemput di mana keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang membunuhnya. Fawajadnahu qaiman. Ketika kami bertemu dengannya kami mendapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dalam keadaan berdiri. Qadin taqa'a launuhu, wajahnya berubah, pucat Falamma ra'ana ajhasha ilaina tatkala dia melihat kami maka dia bersegera menuju kami karena dalam keadaan ketakutan. Beliau juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Wa menangislah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat berkata Halimatu Sa'diyah faltazamtuhu ana wa abuh maka aku pun memegangnya memeluknya aku dan ayahnya. Fadhamamnah dan kami terus memeluknya. Fakulna ma malaka bi abi anta Lalu kami bertanya, apa yang menimpa kamu? Faqala maka Rasulullah pun bercerita. Atani rajulani wa adja'ani. Ada dua orang datang kepadaku. Lalu keduanya menidurkan aku. Fashakka batuni. Lalu keduanya membelah perutku. Wasana'a bi syai'an. Lalu keduanya melakukan sesuatu terhadapku. Thumma raddahu kamahu. Kemudian mengembalikan seperti semula. Subhanallah, lebih canggih dari proses operasinya para dokter sekarang ini. Tanpa ada bekas. Dalam waktu singkat. Nah, luar biasa. Faqala abuhu wallahi ma arabni illa waqad usibah. Kata ayahnya, yakni suaminya Halimatus Sa'diyah demi Allah, aku tidak melihat anakku ini melainkan dia sudah terkena musibah. Jangan sampai terjadi sesuatu ilhaqi bi ahli. Kalau begitu sudah kembalikan. Yang tadinya mereka pengen untuk tinggal lebih lama lagi dengan kejadian ini mereka ketakutan. Jangan sampai terbunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara dia berada bersama dengan orang tua susuannya. Maka akhirnya dia mengatakan pada istrinya sudah kembalikan saja kepada keluarganya. Faradihi ilaihim qabla ayadhara lahu ma minhu. Kembalikan saja kepada keluarganya sebelum nampak sesuatu yang kita khawatirkan. Qalat fahtamalnahu maka kami pun membawanya faqadimna bihi ala ummihi dan kami mengantar anak tersebut kepada ibunya. Falamma ra'adna ankarat sya'nana tatkala ibunya melihat kami maka dia pun mengingkari ada apa ini kok tidak biasanya bukankah sebelumnya mereka menginginkan untuk tinggal lebih lama lagi bersamanya Waqalat dan ibunya berkata, "Ma raja'akuma bihi qabla an as'alakuma?" Apa yang membuat kalian mengembalikan anak ini sebelum saya meminta kepada kalian? wakat kuntuma hari harisaini ala habsihi. Bukankah sebelumnya kalian berdua semangat untuk tetap bersamanya? Fakulna la syai. Kami menjawab, "Oh, tidak terjadi apa-apa." Ya basa-basi. Oh, tidak terjadi apa-apa. Illa an qad khadallahu radha'a wa sarrana ma nara'. Hanya saja ya kan Allah sudah menetapkan selesai masa penyusuan dan kami gembira dengan apa yang kami saksikan. Ini berusaha untuk menutupi apa yang terjadi. Nah, wakulna nuwihi kama tuhibun ahabba ilaina. Dan kami mengatakan kami memeliharanya sebagaimana yang kalian inginkan itu lebih kami sukai. Qalat inna lakuma sya'nan fa akhbirani. Terus akhirnya Aminah ini ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mendesak ini pasti terjadi sesuatu. Tidak mungkin dikembalikan dalam waktu cepat sementara dia belum memintanya. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Tolong kabari aku. Falam tada'na hatta akhbarnaha. Akhirnya ya, ibunya pun tidak membiarkan kami sampai kami menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengarkan cerita itu faqalat maka berkatalah ibunya, yaitu Aminah kalla wallah la yasnau allahu dzalika bihi demi Allah Allah tidak akan memperlakukan apapun terhadap anak ini inna libni sya'nan sesungguhnya anakku ini punya kelebihan afala ukhbirukuma khabarahu maukah aku kabarkan kepada kalian berita tentang anakku ini maka di sini sekarang ibunya melihat eh, mengabarkan apa yang dia saksikan sebelum dia serahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Ini hamal bihi pada saat aku sedang hamil dalam keadaan anak ini berada dalam kandungannya. Fa wallahi ma hamaltu hamlan qad. Demi Allah saya tidak merasakan sebagai seorang ibu yang dalam keadaan hamil. Jadi dia tidak merasa berat sama sekali. Kana akhaffa alai minhu, sangat ringan aku rasakan. Ya wala aisar minhu. Saya tidak pernah merasakan sesuatu yang paling ringan dari keberadaan anak ini. Tidak masa berat sama sekali. Thumma uritu hina hamaltuhu kharaja minni nurun adha'a minhu anaqal ibil bi busra. Au qalat qusura busra. Kemudian aku diperlihatkan ketika aku sedang hamil dari anak ini, maka keluarlah dariku cahaya yang menerangi ya yang menerangi leher-leher unta yang ada di daerah Busra. Atau beliau mengatakan istana-istana yang ada di Busra. Thumma wada'tuhu hina wada'tuhu fawallahi ma waqa'a kama yaqa'u sibyan. Kemudian aku pun melahirkan anak ini tatkala aku melahirkannya demi Allah dia tidak keluar seperti keluarnya anak-anak yang yang lainnya. Laqad waqa'a mu'tamidan biyadaihi al ard rafi'an ra'sahu ila sama Ketika anak ini keluar dalam keadaan anak ini bersandar kepada kedua tangannya dan sambil dia mengangkat kepalanya ke langit. Nah, ada nggak anak yang keluar seperti ini? Keluar, tangannya sudah bisa bertelekan di atas lantai, di atas tanah. Dalam keadaan kepalanya mengenadah eh, ke langit. Nah, fada'ahu ankuma faqabadahu wan talaqata. Ya, ini ceritanya Aminah. Kalau begitu biarkanlah sudah. Biarkan saya memeliharanya setelah ini. Maka berangkatlah Halimah bersama dengan suaminya. Naam dan Rasulullah alaihi salatu wasallam kembali ke pelukan ibunya. Ini yang disebutkan dalam riwayat Ibn Hibban dan disebutkan dalam riwayat ini bahwa hadis ini berasal dari jalan Ibnu Ishaq Muhammad bin Ishaq dan Muhammad bin Ishaq ma'ruf dia ada seorang yang uh, meskipun dia hasanul hadis saduq namun dia dikenal sebagai mudallis namun di sini beliau sebutkan bahwa dia telah menghilangkan ada kemungkinan tadlis padanya sarraha tahdits sehingga riwayat ini wallahu taala alam adalah riwayat yang hasan jadi ini kisah yang dialami oleh Halimah As-Sa'diyah dan di samping itu pula di antara ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Thuwaibah dan Thuwaibah adalah ya, mantan budak wanita Abu Lahab Demikian pula mantan dari Maulat budak wanitanya Banu Hashim. Dan ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Baik. Saya kira ini insyaallah yang kita sebutkan dari kisah masa kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita sebutkan ini. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana. Anil rabbil alamin. Siapa ibu susunya Rasulullah? Halimah. Yang satunya siapa? Aminah. Siapa yang ketawa? Hmm? Siapa tadi yang ketawa? Ketawa. Kum. قم شابه ها ثويبة خير إن شاء الله تفضلوا حفظكم الله